Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lihat barakallahu fikum sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-10 mengenai tingkatan-tingkatan hadis qudsi. Bagaimana kedudukan hadis qudsi di hadapan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis nabawi? Karena ada hadis qudsi, ada Al-Qur'an, ada hadis nabawi. Hadis nabawi itu ya hadis nabi yang sering kita baca itu ya. Itu bagaimana kedudukan urut-urutannya bagaimana? Sebelum kita baca perhatikan dulu urut-urutannya kalau Al-Qur'anul Karim lafad dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi lafad dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi lafadnya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu perbedaannya? Tahu perbedaannya? Nah, perbedaannya tiga itu tahu? Sudah tahu? Kalau hadis qudsi lafadnya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa ngulangnya antum? Naam barakallahu fikum kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah wa martabatul haditsil qudsi. Dan tingkatan hadis qudsi bainal Qur'ani wal hadis nabawi antara Al-Qur'an dan hadis nabawi fal Qur'anul Karimu yunsabu ila Allah taala lafdan wa ma'nan masyaallah maka Al-Qur'anul Karim disandarkan dinisbahkan kepada Allah taala itu lafaz dan maknanya jadi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis apa itu Al-Qur'an. Wal haditsun nabawi dan hadis nabawi yunsabu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lafdan wa ma'nan. Perhatikan yang kedua. Sedangkan hadis nabawi dinisbahkan disandarkan kepada nabi lafaz dan maknanya. Dua-duanya dari nabi. Naam. Di bawah itu ada catatan kaki nomor bagus sekali bawah itu. Ada enggak punya antum? Ada ya? Kita lihat. Yustasna min dzalik ma ulima anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Dikecualikan dari hal tersebut. Kan tadi sudah kita lewati. Hadis nabawi itu lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW. Nah, dikecualikan dari itu ma'ulima yaitu hadis yang diketahui anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Bahwasannya Rasulullah mengucapkannya dengan wahyu. Kal ikhbar 'anil mughayyibat 'anil mughayyibat fil mustaqbal. Seperti pengkabaran tentang perkara-perkara gaib yang akan datang. Nah, ini kalau perkara-perkara gaib yang akan datang tentunya lain. Wa kana fi haditsin Ya'la bin Umayyah fil ladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amman ahrama bil umrah wa huwa mutadammih bit-tayb. Naam. Sebagaimana yang datang dalam hadisnya Ya'la bin Umayyah berkaitan masalah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berihram untuk umrah dalam keadaan dia menggunakan minyak wangi. Fasakatan Nabi SAW hatta ja'ahul wahyu bidzalik. Rasulullah sempat diam hingga datang wahyu mengenai hal tersebut. Famislah hadza yunsab ila Nabi sallallahu lafdan la ma'nan. Kalau yang seperti ini berarti dinisbahkan kepada Rasulullah lafadznya bukan maknanya. Paham ya? Lafadznya bukan maknanya. Berarti masuk yang mana? Qudsi ya. Seakan-akan qudsi gitu kan? Seakan-akan Nah, itu berarti pengecualiannya. Nah, pengecualiannya. Nah, itu hadis nabawi teman Rasulullah dalam artian berhenti sejenak kemudian dapat wahyu baru Rasulullah menyampaikannya. Intinya globalnya tadi itu. Kalau hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah. Jadi kecualikan sudah kita lewati. Wal haditsul qudsi yunstab ila Allah taala ma'nan la lafdan. Sedangkan hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya bukan lafadznya. Itu hati kutsi ingat-ingat ya, maknanya dari Allah taala, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. walidalika oleh karena itu la yata'abbadu bi tilawati lafdzihi. Oleh karena itu tidak dijadikan ibadah dengan membaca lafadznya. Antum baca lafadz dari kutsi itu tidak dikatakan beribadah. Paham ya? Tidak bisa dijadikan ibadah. Tapi kalau Al-Qur'an kan bisa. Ya kan antum baca Al-Qur'an sudah faedahnya sangat luar biasa. Pahalanya pun besar Nah, ya kan pahalanya pun besar. Wala yaqra fis shalah. Naam. Yaqra atau yaqra? Wala Walayuk fis shalah dan tidak dibaca di dalam salat. Paham ya? Tidak dibaca di dalam salat. Kenapa? Karena qudsi. Atau ah, misalnya salat jadi imam baca hadis qudsi. Mungkin orang bingung semua. Ini apa ini? Nah, misalkan sudah kita lewati kemarin ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim langsung baca ya ibadi ini haram dzulma ala nafsi. Orang mungkin yang di belakang pada bingung semua, baca apa ini? Karena memang tidak diperbolehkan. Walam yahsul bihi tahaddi dan tidak terjadi nah dengan apa? Dengan hadis qudsi itu tahaddi tantangan. Allah Taala enggak pernah menantang di dalam hadis qudsi. Masih menantang untuk mendatangkan yang semisalnya. Tapi kalau Al-Qur'an banyak tantangan? Banyak. Kul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la Nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dil dhahira. Katakanlah eh, kalau seandainya jin dan manusia, kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul jadi satu, saling tolong menolong untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, niscaya mereka semuanya tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling berbondong-bondong bersatu padu tolong menolong. Tantangan bukan? Tantangan. Contoh yang lain. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika engkau masih merasa ragu, eh? jika engkau masih merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami yaitu Rasulullah SAW maka datanglah satu surat saja datangkanlah satu surat saja tantangan bukan tantangan nggak ada yang mampu nggak ada yang mampu walaupun antum mulai profesornya dokternya pembikin Al-Quran semisalnya nggak mampu Musailimah al kadzdzab Musailimah al-Kadzab yang mengaku nabi aja enggak mampu. Paham ya? Walaupun dia berbohong dengan salah, salah satu sahabat katanya tadi malam turun apa? ayat kepada kami. Tapi justru sahabat itu semakin yakin mengatakan Na'am barakallahu fikum sungguh aku semakin yakin bahwasanya engkau kadzab. Bayangkan itu. Menunjukkan enggak ada yang mampu. Al-Qur'anul Karim. Naam. Kemudian ada juga yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya ucapan manusia biasa bukan ucapan Allah taala itu pun ditantang dan juga diantam dengan ancaman yang berat. Eh? Nah, ketika mereka ada yang mengatakan in illa kaul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Nah, kemudian apa berikutnya? Sa'uslihi sakor. Niscaya aku akan masukkan orang tadi ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka mas sakor? Apakah engkau tahu apa itu neraka sakor? Kemudian Hmm? la tubqi wa la tadar lawahatul bashar. Neraka Sakor itu la tubqi wa la tadar tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Wah, hantam terus, dibakar terus itu. Lawahatul bashar sebagai tempat untuk memanggang manusia yang bangkang dari itu. Naam, 'alaiha tis'atasyar, di atasnya dijaga oleh malaikat 19. Nah, macam-macam ya. Itu bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia katanya. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul bashar 'alaiha 19. Di atas neraka tersebut dijaga 19 malaikat. Allahu musta'an. Tantangan. Tapi hadis qudsi enggak ada. Nah, kita lihat. Walam yunqal bitawatur kama kama nukilal Qur'an dan tidak ada yang namanya hadis qudsi dinukilkan secara mutawatir sebagaimana dinukilkannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an jelas mutawatir, semuanya sepakat, ijma' sepakat. Nah, kecuali orang-orang ahli bid'ah ad dalal nah barakallahu fikum sepakat Al-Qur'an kalamullah. Kecuali orang ahli bid'ah ad dalal tadi ya, Jahmiyah dan semisalnya mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia. Al-Qur'an makhluk dan semisalnya. Bal minhu ma huwa sahih wa dhaif wa mawdhu'. Bahkan hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi hadis qudsi tidak semuanya sahih ya. Hadis qudsi itu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang palsu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum? lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah aksamul khabar bi'tibari turuqin naqlihi ilaina. Pembagian hadis khabar ini maksudnya hadis ya. Pembagian hadis ditinjau dari jalan-jalannya yang dinukilkan sampai kepada kita. Jadi ternyata hadis yang sampai kepada kita itu ada jalan-jalannya. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan banyak. Nah, dan periwayatan tersebut bisa dikatakan apa barakallahu fikum eh, adatnya kebiasaannya enggak berani berdusta. Itu mutawatir. Tapi kalau ahad itu satu orang. Nah, satu perawi misalkan kita lihat nanti. Yang qasimul khabaru bi tibari turuqin naqlihi ilaina ila qismain mutawatirin wa ahad. Terbagi hadis itu ditinjau dari sisi apa? Jalan-jalan penukilannya sampai kepada kita ada dua. Mutawatir sama apa? Ahad. Jadi kalau antum dengar hadis mutawatir itu apa nanti kita lihat. Ahad itu apa nanti kita lihat. Nah, barakallahu fiikum. al awal yang pertama al-mutawatir. Pertama yang pertama mutawatir perhatikan. Ta'rifuhu aksamuhu ma'at tamsil ma Ini akan dibahas nanti. Pengertiannya pembagian mutawatir bersama contoh mutawatir kayak apa dan apa faedah yang bisa dipetik dari hadis mutawatir. Kita lihat. Al-mutawatir, mutawatir itu adalah marwahu jama'atun yastahilu fil 'adah an yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsusin. Perhatikan. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh enam sekumpulan atau sekumpulan atau jamaah sekumpulan yang mereka apa? Yang mereka yastahil, mustahil mustahil secara kebiasaannya itu untuk sengaja melakukan dusta. An yatawata'u dan an yata'amadu. An yata'amadu maksudnya mereka itu sengaja untuk berdusta. Maksudnya itu perkara yang mustahil kebiasaannya seringnya mereka itu untuk sengaja berdusta. Itu mutawatir. Wa dan mereka menyandarkan hadis tersebut ila syai'in mahsus kepada sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nanti dengan contoh lebih jelas. Yang jelas hadisnya ini yang membawa bukan satu orang. Banyak orang, sekelompok gitu ya. Sekelompok sekumpulan para sahabat yang secara adatnya secara nah kebiasaannya mereka mustahil untuk berdusta itu. Kita lihat. Wa yang qasimul mutawatir la qismain dan mutawatir itu masih terbagi menjadi dua. Mutawatir lafzan wa ma'nan wa mutawatirun ma'nan wa faqat. Perhatikan ini. Mutawatir lafzan wa ma'nan kemudian mutawatir yang makna saja. Maksudnya mutawatir dan makna, secara lafaz dan maknanya para sahabat itu banyak yang menukilkan. Lafaznya sama, maknanya sama. Paham? Naam. Kemudian ada yang mutawatir maknan, lafaznya berbeda-beda tapi maknanya sepakat mereka. Kan hadis kan ada yang lafaznya sama persis, ada yang lafaznya beda-beda tapi maknanya satu. Paham belum? Sehingga boleh kita meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Paham belum ini? Misalkan antum Contohnya Rasulullah mengatakan idza jalasa ahadukum antum ganti idza qa'ada ahadukum. Boleh enggak? Boleh. Artinya sama. Tapi kalau Al-Qur'an hati-hati. Kalau Al-Qur'an harus sama persis. Antum enggak boleh ngomong au kama qala Allah taala gitu. Atau sebagaimana Allah taala firmankan. Jadi ragu untuk beristidlal kurang tepat di situ. Langsung pastikan qala Allah taala fi kitabil karim. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim harus sama persis. Kalau di dalam Al-Qur'an misalkan na barakallahu fikum eh idza ja'akal mu'min idza ja'akal idza ja'akal munafiqun ya harus gitu. Enggak boleh idza atakal munafikun diganti gitu boleh enggak? Enggak boleh. Kalau hadis boleh. Hadis boleh meriwayatkan dengan apa? Makna. Kalau ragu, kalau hadis atau mengucapkan au kama qala an sallallahu Caranya gitu. Kalau antum ragu menyampaikan hadis, misalkan innamal a'malu binniyat, niat atau meragukan Langsung di, diakhiri au kama qala an sallallahu Rasulullah bersabda sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Itu kalau ragu boleh, tapi kalau Al-Qur'an jangan. Kalau Al-Qur'an harus pasti yakin dan benar upayakan. Kalau salah ya salah. Kita lihat. Fal mutawatiru lafdhan wa ma'nan, sekarang yang mutawir mutawatir secara lafaz dan makna, para sahabat sekumpulan para sahabat meriwayatkan hadis lafaz dan maknanya sama, mutawatir banyak yang meriwayatkan mattafaqar ruwatu fihi ala lafzi wa ma'na. Perhatikan. Yaitu hadis yang para perawi sepakat di dalam hadis tersebut lafadznya dan maknanya. Maksudnya lafadznya sama, maknanya sama. Itu dikatakan mutawatir lafdzan wa ma'nan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam contohnya, misaluhu qauluhu alaihi salatu wassalam, contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan" falyatabawwa maq'adahu minan nar. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini lafadznya sepakat para hufaz dan para ruwat, para perawi hadis dan maknanya juga sama. Apa maksudnya ya? man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka Allah musta'an faqad rawahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsaru min sittina min sittina sahabiyan artinya sungguh telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW lebih daripada lebih daripada 60 sahabat Berarti banyak kan? Mutawatir kan? Ya lebih daripada 60 sahabat meriwayatkan hadis yang sama, makna yang sama, lafaznya sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu berarti mutawatir lafzan wa ma'nan. Paham belum? Sudah banyak yang meriwayatkan lafaznya sama, maknanya sama, sepakat lagi. Nah itu. Kita lihat minhumul asyarah al mubasyaruna bil jannah. Di antara mereka 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. Sebutkan lagi? Apa? Jabir. Jabir bukan masuk. Zubair bin Awam belum tadi? Belum. dah dah Abu Tolha, Allah musta'an. Abu Tolha, <laughs> bapaknya Tolha, Lain ya Abu Tolha nggak ada. Zaid. Sudah? Sudah. Dua lagi. Antum? Antum Nawaf. Zaid bin Hasan? Zaid bin Harithah? Antum? Saat saat itu. Sudah belum tadi? Sudah, satu lagi. Antum? Abu Ubaidah bin Jarrah. Paham ya? Sebutkan dalam hadis yang sahih hadisnya Abdurrahman bin Auf rawahu Tirmizi langsung dijadikan satu di situ. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian sebutan itu Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah. Naam barakallahu fikum Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Satu lagi apa? Talha bin Ubaidillah fil jannah. 10 itu sebutan dalam satu hadis. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini warawahu an haula'i khunam khulqun kasirun bukan khulukun ya karena khulqun itu beda dengan khulukun al khulukun akhlak al khulukun itu manusia yang banyak maksudnya meriwayatkan dari mereka dari 10 orang atau dari 60 sahabat tadi itu lebih dari 60 sahabat tadi, tadi manusia yang sangat banyak para perawi yang lain meriwayatkan darinya wal mutawatir ma'nan Ya khalqun khalqun katsirun bukan khuluqun tapi khalqun katsirun. Naam. Wal mutawatir ma'nan dan mutawatir secara makna mattafaqa ruwat ala ma'nan kulli wan farada kullu haditsin yang al khas. Perhatikan. Mutawatir secara makna adalah yang para perawi hadis itu sepakat. Naam, sepakat terhadap makna keseluruhan. Maknanya sepakat mereka, maknanya sama. Cuman infarada kullu haditsin yang lafdhihil khas Cuman masing-masing menyendiri dengan apa? Dengan lafaz hadis yang khusus. Lafaznya berbeda-beda tapi mereka sepakat maknanya sama gitu loh. Paham ya? Lafaznya beda-beda tapi mereka sepakat maknanya sama. Kalau yang pertama tadi apa? Lafaz dan maknanya sepakat gitu mereka. Naam. Misalnya contohnya adalah ahaditsus syafa'ah, hadis-hadis berkaitan masalah syafaat. Itu berbeda-beda lafaznya, tapi mereka sepakat gitu loh. Sepakat maknanya sama. Wal mashu 'ala khuffain dan mengusap Nah, di atas khufain. Khufain apa khufain itu? Sepatu? Semacam kaos kaki terbuat dari kulitnya. Nah, dikiaskan juga kaos kaki itu khuf. Paham ya? Nah, kaos, eh, kalau sepatu lain lagi nih hukumnya. Pembahasannya lain lagi. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Biasanya di Yaman sana atau di negara Arab atau tempat-tempat yang dingin, itu biasanya pakai khuf itu. di Diusap atasnya. Tapi masukkannya syaratnya harus harus apa? Harus na'am barakallahu fikum ala taharah di atas suci. Kami yang masukkannya nanti baru lebih usap. Kalau dia mukim berapa waktunya? Tiga hari tiga malam. Iya kan? Naam atau kebalik? Eh? Eh? Kebalik ya, sehari semalam. Kalau dia musafir tiga hari tiga malam. Apa maksudnya ya? Itu masalah khuf itu ma'ruf. Khuf itu adalah semacam kaos kaki terbuat dari kulit Nah, kalau sana ya biasanya kulit sapi. Nah, kemudian sudah dijadikan kayak kaos kaki itu ya. Nah, itu bagus sekali. Ya mungkin sekarang ada yang jual juga, teman. Ya mahal harganya karena kalau yang asli mahal. Walibadim dan sebagian mereka memiliki sebuah pantun, maksudnya pantun menyebutkan mengenai hadis yang mutawatir maknan guna lafzi. mimatawatara hadis tuman kadab. Ini termasuk dua-duanya berarti ya ini mutawatir lafdzan ma'nan. Wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun mal haudhu wa mashu khufaini wa hadai ba'du. Intinya hadis yang mutawatir ma'nan, hadis masalah ru'yah, ru'yah itu melihat Allah Subhanahu wa taala, syafa'ah, masalah syafa'at haud telaga Rasulullah, mashul khufain mengusap dua khuf tadi itu sebagiannya. Maaf salah ya. Yang terakhir wal mutawatiru bi kismaihi yufidu dan mutawatir dengan dua pembagiannya itu memberikan faedah. Jadi kalau antum menjumpai hadis mutawatir faedahnya faedahnya awalan pertama, faedah yang pertama al-ilmu. Jadi memberikan faedah ilmu. Nah, jadi kalau antum menjumpai hadis mutawatir itu berarti itulah ilmu. Tapi maknanya apa? Bahwa al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man naqala anhu. Nah, maksudnya adalah al-ilmu maksudnya adalah al-qat'u, pemastian. Ya, pemastian tentang sahihnya penisbahannya kepada orang yang dia menukilkan darinya. Apa maksudnya ya? Jadi benar-benar sahih gitu loh. Nah, hadis mutawatir itu jelas dipastikan sahihnya gitu loh. Nah, kalau apa kalau kalau benar-benar sahih jalurnya karena mutawatir itu ada yang memang ada yang palsu juga ada. Ya, mutawatir banyak yang meriwayatkan tapi orangnya perawinya enggak kok itu misalkan. Jadi Intinya mutawatir atau ahad itu pembagian belakangan. Dulunya nggak ada pembagian seperti itu. Munculnya belakangan orang-orang yang ingin menolak apa? Ingin menolak hadis ahad. Paham ya? Kemudian para ulama menyimpulkan mau mutawatir atau ahad kalau sahih jadi hujjah. Paham ya? Mau hadisnya ahad atau mutawatir kalau hadisnya sahih hujjah. Seperti itu kesimpulannya. Sanian yang kedua al-amal bima alaih. Nah, yaitu memberikan faedah beramal dengan apa yang ditunjukkan hadis yang mutawatir tadi bitasdiqihi dengan membenarkannya in kana khabaron kalau bentuknya pengkabaran. Kalau hadis mutawatir pengkabaran tentang hari kiamat dan benar sahih, ya kita benarkan. Wa tatbiqnam wa tabiqihi in kana talaban dan mengamalkan dengan cara menerapkan atau mempraktekkan jika apa hadisnya itu berupa tolaban permintaan perintah misalkan ya kita kerjakan. Kalau bentuknya pengkabaran kita benarkan. Kalau bentuknya perintah atau ajakan ya kita kerjakan. Seperti itu. Itu hadis masalah mutawatir. Ya, jadi kesimpulannya barakallahu fikum mau mutawatir atau ahad, ahad insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Itu dua-duanya hujjah manakala sahih. Paham ya? Itu dua-duanya hujjah kalau seadanya hadisnya sahih. Adapun kalau walaupun mutawatir tapi kok tidak sahih, bukan hujjah. Nah, mahum dan pembagian mutawatir dan ahad pembagian hadis mutawatir dan ahad itu muncul belakangan dulu tidak ada nah itu munculnya dari kalangan ahlu bid'ah wad dalal yang ingin apa ingin merusak hadis sahih sehingga mereka enggak mau beramal kalau hadis ahad katanya nah seperti apa seperti hadis innamal a'malu binniyat nah itu semua datang bahwa hadis tidak ada satu pun yang sahih. Semua yang membawa hadis itu tidak ada satu pun sahih kecuali dari Umar bin Khattab. Nah, kalau seandainya mereka tidak mau mengambil hadis ahad itu enggak akan diamalkan, tapi banyak mereka yang nukilkan hadis tersebut. Jadi intinya barakallahu fiikum hafizakumullah, mau mutawatir atau ahad, kalau hadisnya sahih itu adalah hujjah. Mafhum? Ya na'am subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.